بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد kaum muslimin dan muslimat <clears throat> yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan dalam rangka at-tafaqquh fid din mendalami dan mempelajari ad-din agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam Baik kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam karya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan hadis yang kedua. Kita masuk pada hadis yang ketiga. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث Hadis yang ketiga An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam wailun lil aqabi minan nar dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan dari Abu Hurairah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anhum di hadis ini diriwayatkan melalui tiga jalan eh, atau tiga sahabat hadis ini diriwayatkan melalui Naam tiga sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum. Qalu mereka semua berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun lil aqabi minan nar." Nah. Celakalah, binasalah. Lil aqab untuk tumit-tumit bagian belakang kaki minanna dari api neraka celakalah tumit-tumit yang akan terbakar api neraka apa maksud hadis ini? Ya, nanti kita jelaskan satu persatu dari makna kata per kata, kemudian makna secara umum dan faedah-faedah yang bisa diambil darinya. Nah, secara umum hadis ini menunjukkan kepada kita tentang hukum bermudah-mudahan ya, sehingga cacat dan kurang di dalam wuduknya cacat dan kurang di dalam wuduknya terancam dengan api neraka bagian anggota wudhu yang tidak terkena air Karena bermudah-mudahan maka terancam dengan anar akan terbakar api neraka. Kalimat wailun, wailun. Di sini ada beberapa makna, ya. Disebutkan oleh Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala tentang makna wailun. Wailun yang biasanya kita artikan celakalah binasalah ya karena ini kalimat azab wa hazan wal halak namun para ulama tentang kalimat wailun itu ada beberapa makna ya. menyebutkan para ulama beberapa makna tentang makna wailun ya. yang pertama wailun itu diucapkan untuk orang yang terjatuh ke dalam kebinasaan. Kalimat wailun itu biasanya diucapkan untuk orang yang terjatuh ke dalam kebinasaan. <clears throat> Yang kedua, kalimat wailun itu diucapkan untuk orang yang berhak berhak mendapatkan kebinasaan dan kehancuran. Yang ketiga, kalimat wailun itu bermakna al-halak nafsu. Bermakna al-halak itu sendiri. Kehancuran itu sendiri. Wailun artinya kehancuran. Yang keempat, makna wailun adalah Masyakkatul azab. Ya. Payahnya azab, payahnya siksa. Ya. Pedihnya siksa. Ya. Yang kelima makna wailun adalah al-hazan, kesedihan. Kemudian yang keenam di antara makna wailun adalah wadin fi jahannam nama lembah ya, di dalam jahanam. Jadi di neraka jahanam ada lembah yang namanya lembah Wailun. Ya. Sehingga tidak salah ketika orang menerjemahkan dengan terjemahan Wailun ya, dengan lembah di jahanam. Ya. Artinya orang yang dia bermudah-mudahan ketika berwudu sehingga cacat dan kurang dalam wudunya. Ada anggota wudu yang tidak terbasuh, maka terancam dengan dimasukkan ke dalam lembah yang terdapat di neraka jahanam. Namanya lembah Wailun. Lembah Wailun ini lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan ke lembah tersebut maka ya, akan mencair gunung tersebut akan meleleh ya, gunung yang bila dimasukkan ke dalam lembah tersebut karena saking panasnya ya, gunung akan meleleh Baik, Sebagaimana makna ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu eh, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun wadin fi jahannam. Wailun itu adalah uh, wadin nah, Wadin fi jahannam, salah satu lembah di jahannam. Nah. Taib. <clears throat> Ini makna wail makna wailun. Jadi bisa bermakna kebinasaan atau bisa bermakna kesedihan atau pedihnya azab ya ataupun salah satu lembah di jahanam dan yang lainnya dari enam makna di atas. Kemudian sekarang wailun lil aqab. Al aqab ini adalah bentuk jamak dari kalimat akobun. Hmm. Akobun yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia biasanya dengan tumit ya, karena makna akob adalah muakhirul qadam, bagian belakang kaki. Berarti tumit ya. Nah, atau juga bisa diartikan dengan urqub. Urqub itu adalah urat keting yang berada di atas tumit. Nah, bagian-bagian inilah yang uh, sering ketika berwudu tidak terbasuh. Eh, bagian belakang kaki, bagian tumit ya, atau ada enam urat yang di sekitar tumit, namanya urat keting. Ya. Dan yang sekitarnya, ya, inilah bagian kaki yang naam kadang-kadang tidak terbasuh ketika berwudu, apalagi kalau wudunya super kilat. Eh? Nah, maka celakalah bagi anggota badan ini yaitu akob, tumit atau urko urat keting. Eh? Nah, terancam dengan api neraka ketika tidak terbasuhi air wudhu ketika berwudhu. Nah, Ini salah satu makna tentang wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit atau urat keting, ya. Binasalah bagi tumit-tumit atau urat keting, naam yang akan terbakar api neraka karena tidak terbasuh air wudhu ketika berwudhu. Makna yang kedua, ada yang menafsirkan ay wailun li ashabil aqab minan nar. Yang terancam adalah pemilik pemilik tumit orangnya. Nah, Dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah maknahu wailun li ashabil aqab al-mukassirina fi husliha. Ya. Makna di sini adalah kecelakaan kebinasaan bagi pemilik tumit ya. yang dia bermudah-mudahan dalam mencuci kedua kakinya. Ya. Sehingga tidak terbasuh tumitnya ataupun urat ketingnya dan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi yang diancam adalah pemilik tumit tersebut. Wakila arada annal aqaba muhtasun bil iqab idza qassara fi ghuslih. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ya, yang dimaksudkan di sini adalah tumit itu sendiri ya. Hanya tumit khusus tumit saja yang terkena azab. Yang terbakar api neraka hanya tumit saja. Yang tidak terbasuh air wudhu ketika berwudhu. Nah, jadi ada dua makna tentang hadis ini ya. Celaka bagi uh, anggota wudhu yang tidak terkena air basuhan wudhu. Ya. Nah, karena mukosir bermudah-mudahan meremehkan ya, sehingga tidak terbasuh. Nah, makna yang kedua Ancaman ini adalah untuk pemilik tumit. Jadi orang yang berwudu itu sendiri. Ya. jadi pahami? Ya. jadi makna hadis ini disebutkan ada dua makna. Baik, sehingga ya, hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita untuk sempurna di dalam mencuci anggota-anggota wudhu di dalam mencuci anggota-anggota wudhu wajib untuk sempurna. Ketika mencuci wajah, ketika mencuci tangan, ketika mencuci nah, apa kedua kaki, ya. Nah, mencuci wajah mana batasannya? Dari ujung eh, tempat tumbuhnya rambut atas ya, sampai ke dagu. Ini batas Eh, apa ini vertikal ya. Nah. Kemudian melebarnya adalah dari telinga ke telinga, ya. dari telinga batas telinga ini sampai ke telinga ini. Ini semua harus terkena air wudhu. Nah. bagian antara cambang dengan telinga ini masuk wajah, ya ini cambang ini. Ah, kan ada bagian ya ini ya di antara cambang dengan telinga ini masuk wajah harus dibasuh harus dibasuh. Ini yang sering kita melihat e, orang berwudu nggak terbasuh, ya. Padahal ini masuk wajah ini, karena batas wajah itu dari telinga ke telinga. Nah, sehingga eh, kulit antara cambang dengan telinga ini masuk wajah. Apa? Nah, ini wajah. Kalau tangan dari ujung eh, jari sampai siku, siku ikut dibasuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan eh, wa aydiyakum ilal marofik dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Jadi sikunya ikut kebasuh. Ya. Nah. Adapun kepala diusap ya diusap dari depan ke belakang kemudian dikembalikan ke depan lagi kemudian telinga nah. kemudian kaki ya, kaki dari ujung kaki sampai naam kedua mata kaki. Sampai kedua mata mata kaki. Ini kaki. Di dalam hadis ini kok kenapa cuma disebutkan tumit? Ya, celakalah tumit atau urat keting dari api neraka. Celaka akan terancam api neraka. Nah, yaitu bila tidak terbasuh ketika berwudu. Nah, kenapa kok tumit di sini disebutkan? Ya, nggak menyebutkan tangan atau wajah dan lain sebagainya Nah, karena pada umumnya ya adanya taksir, kecacatan, kekurangan dalam berwudu itu biasanya pada anggota kaki, ya, anggota ka, kaki, anggota wudu kaki yaitu tumit ataupun yang di atas tumit. Urat keting, apalagi yang di apa itu agak menjorok ke dalam itu ya. Nah, yang agak dekok ke dalam itu. Nah, sejajar dengan urat keting itu biasanya Eh, banyak kita lihat tidak terbasuh ya apalagi kalau yang wudhunya super cepat nah, wajib ya bagi naam seorang yang berwudhu untuk mencuci seluruh anggota wudhunya nah, kecuali yang dalil datang hanya mengusap ya seperti apa kepala kalau itu hanya diusap karena dalil datang dengan Naam perintah mengusap. wang biru usikum dan usaplah eh, naam kepala-kepala kalian. Dan nanti insya Allah hadis-hadis berikutnya menjelaskan bagaimana tata cara mengusapnya. Ya. Apakah cukup begini dua tiga kali? Ya. Nah di depan, ya. atau ada yang mengatakan tiga lembar, tujuh lembar dan seterusnya, ya. ataukah harus semua kepala? Nanti akan datang penjelasannya di hadis-hadis berikutnya. Nah, baik. <clears throat> Kemudian ada juga yang bagian tubuh lain yang bisa diusap. Apa itu? Eh? Nah, imamah. Boleh mengusap di atas imamah. Baik. Kemudian ada lagi yang bisa diusap apa itu? Khuf, kaos kaki, ya, atau semodel sepatu. Nah, tapi disyaratkan khuf atau kaos kaki atau sepatu tersebut menutupi kedua mata kakinya. Dan juga disyaratkan ketika dipakai kaos kaki tersebut ya dalam keadaan dia berada di atas wudhu ya berada di atas wudhu sudah berwudhu kemudian dia memakai kaos kaki atau khuf tersebut dan itu pun berlaku hanya sehari semalam bagi yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi yang musafir nah dan cara penentuan awal mengusap sampai batas akhir akan dijelaskan nanti pada pembahasannya masing-masing. Ya. Nah, baik. Tapi kalau kaki tidak memakai hoof, ya, tidak memakai kos kaki, maka wajib untuk dicuci, dibasuh dengan sempurna. Kalau tidak, ancamannya ini. Wailun lil aqabi minan nar. Selakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu. Ya, terancam dengan anar api neraka. Baik kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala. Asyarah qala Syekh rahimahullah taala arwah para perawi hadis ini. Nah. Para perawi hadis ini <clears throat> yang pertama karena ada tiga perawi di sini ya, ada tiga sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ibnu Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi. Abdullah bin Amr ibnu Al-As ibnu Wa'il Al-Qurashi As-Sahmi. Kana kathirul ibadah. Dahulu beliau adalah orang yang banyak ibadah. Ya, ahli ibadah ini. Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Nah. Hafizan li ahadithin Nabi SAW. Beliau hafid ya, terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menghafal hadis ini para sahabat ya, banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakin lam tukfir riwayat anhu ya. atau lam takfur ar riwayatu anhu ya. akan tetapi tidak banyak riwayat dari beliau. Ya. Nah, tidak banyak riwayat dari beliau Kama surat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana banyak riwayat datang dari sahabat Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu taala Kalau untuk buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Kutubus Sunan, Kutubul Masanid banyak sebentar-sebentar Abu Hurairah, sebentar-sebentar dari Abu Hurairah ya banyak. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Tetapi Abdullah bin Amr ini beliau tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya. Sebagaimana banyaknya Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Kenapa beliau Abdullah bin Amr Abdul As, ya, Ibnu Wa'il tidak banyak meriwayatkan hadis padahal beliau hafid terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Liannahu kana mengkoti lil ibadah. Karena beliau naam lebih memilih fokus untuk ibadah. Fokus untuk ibadah. Nah, berbeda dengan Abu Hurairah yang banyak naam menghafal hadis dan menyampaikan hadis. Ya, tahdis, ya, menyampaikan hadis. Beliau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu munqati'an lil ibadah. Beliau fokus ya, nah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi mautihi kaifa wa aina wa aina kana wa mata. Kemudian masalah wafatnya beliau para ahli sejarah berselisih. Ya, para ahli sejarah berselisih tentang wafatnya beliau bagaimana e, wafatnya beliau dan di mana wafatnya beliau dan kapan wafatnya beliau para ahli sejarah berselisih. Wa naqala aw wa nuqila 'anil Imam Ahmad anna wafatahu kanat layalil hurrah akhir Dzulhijjah sana 63 radhiyallahu taala dan telah dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya beliau Abdullah bin Amr bin As wafat di malam-malam hurrah ya, malam atau hari hari-hari atau malam-malam yang naam sangat memprihatinkan bagi kaum muslimin ketika itu ya sejarah yang memprihatinkan bagi kaum muslimin ketika itu nah malam dihalalkan yang kota Madinah nah baik ya silakan kembali kepada sejarah untuk membaca kisah-kisah ini Imam Ahmad menukilkan bahwasanya beliau wafatnya naam di malam-malam ini. Ya. Yaitu pada akhir Zulhijjah ya. pada akhir Zulhijjah tahun 63. Eh, nah, tahun 63. Ya. Baik. Tahun 63 Hijriah. Ya. radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Abdullah ibn, ibn Amr ibn As. Yang kedua dari perawi hadis ini Abu Hurairah. Abu Hurairah, Sabakot terjamatuhu fil hadis rokmusani. Telah berlalu biografi Abu Hurairah pada hadis yang kedua. Ya, bisa dirujuk ke hadis yang sebelumnya yang kemarin kita bahas tentang sahabat Abu Hurairah. Asalis yang ketiga, perawi hadis ini adalah Aisyah, Ummul Mukminin bintu Abi Bakrin ya, Abdullah ibni Utsman ibni Amir al-Qurashi al taimi radhiyallahu taala anha wa an abiha Aisyah ummul mukminin. Ya. nah bintu Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Utsman ibnu Amr al-Qurashi al taimi ya, radhiyallahu taala anha wa an abiha. Nah. Di sini ada catatan khusus bahwasannya hadis Aisyah itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Aisyah hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal penulis, ya, nah penulis, penulis kitab Umdatul Ahkam, ya, nah beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Umdatul Ahkam ya, adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, hadis-hadis yang disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Baik. Dan hadis Aisyah di sini ya tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari, melainkan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, ini tanbih. Ya. Kita lanjutkan biografi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. <clears throat> Qala Syekh wulidat fil Islami. Beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha lahir dalam keadaan Islam. Lahir dalam keadaan Islam. Wa tazawwajaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da mauti Khadijah wa qabla zawajihi Saudah. Dan telah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Aisyah radhiyallahu taala anha telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah ya, setelah meninggalnya Khadijah ya, istri pertama beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebelum menikahi Saudah. Ya, sebelum menikahi Saudah. Ya. Nah, jadi istri beliau yang keberapa? Yang kedua. Sebelum Naam menikahi Saudah. Wahia ibnatu sitti wasinin. Eh, sitti sinin. Dan ketika dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya adalah enam tahun, enam tahun ya. Nah, artinya masih masih belia, ya, masih belia Nah, tapi sudah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bolehnya apa? Pernikahan dini, ya. Nah. Wa lebih biha fil Madinati wa hiya ibnatu Isinin dan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menggauli Aisyah radhiyallahu taalaanha ketika telah berada di Madinah. Ya, berumah tangga satu rumah. Nah, itu mulainya ketika sudah berada di Madinah, ketika umur Aisyah berumur 9 tahun. Nah, ketika umurnya sudah 9 tahun, nikahnya umur 6 tahun, eh, kemudian hidup satu rumah berumah tangga, naam umur 9 tahun. Nah, baik, dalam keadaan umur Rasulullah berapa? Ya. Hah? 40-an ya. Nah, Baik. Boleh ya seorang gadis nikah dengan orang yang sudah tua ya atau sudah e, lebih tua darinya 10, 20 tahun atau 30 tahun. Nah, boleh dan sebaliknya juga boleh. Nah, sebaliknya boleh seorang wanita ya atau seorang pria yang muda nikah dengan wanita yang lebih tua darinya. Tidak mengapa. Kalau sama-sama ridho Nah, sama-sama tresno ya. Nah, tidak mengapa. Baik laki-laki yang lebih tua atau wanita yang lebih tua. Nah, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau nikah pertama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau masih muda sedangkan istri beliau sudah sudah tua. Nah. Kita lanjutkan. وتوفي عنها wahia ibnatu samani asyrata sana dan Rasulullah SAW meninggal ya, meninggal nah, dalam uh, keadaan umur Aisyah ketika itu adalah 18 tahun jadi Rasulullah SAW meninggal Aisyah umurnya sudah 18 tahun ala fadli wal Dan beliau berada di atas keutamaan yang besar, ya. Nah, ya Aisyah radhiyallahu taala memiliki beberapa keutamaan. Naam, ya, keunggulan, keutamaan, naam, kemudian baiknya akal, ya, kemudian baiknya pemahaman dan juga banyaknya ilmu. Jadi Aisyah radhiyallahu taala adalah wanita yang cerdas, ya. Wanita yang cerdas. Nah, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis ya, dari Rasulullah SAW uh, eh, tentang syariat-syariat yang tidak mungkin dilihat oleh orang di luar. Ya, misalkan tentang apa? Tentang tata cara mandi junub. Ya, nah, apalagi banyak perkara-perkara yang tidak mungkin diriwayatkan oleh orang-orang yang di luar rumah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu taala banyak meriwayatkan hal-hal yang demikian. Ya. Nah. Beliau adalah wanita yang cerdas, ya, wanita yang cerdas, pandai, ya, pemahamannya bagus, nah, dan berilmu, ya, berilmu. Nah. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, Fadlu Aisyah ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dari wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaan sarid. Sarid itu e, salah satu makanan orang Arab, ya. nah eh, makanan yang terbuat dari apa ini? Khubz, kue al roti yang sudah diremuk kemudian dicampur dengan kuah ya campur dengan kuah nah, kalau bahasa Indonesia nya apa ya. kayak model bubur gitulah ya nah. bubur bubur roti gitulah ya. nah. <clears throat> dan ini menurut orang Arab ini makanan paling enak ya. Jadi keutamaan Aisyah daripada wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaan makanan sehari ini, ya, daripada makanan-makanan nah yang lain, daripada seluruh makanan yang yang lain. Nah, ini diantara dalil tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala. Mana yang lebih utama Aisyah atau Khadijah? Nah, Hah? Khadijah. Baik. <laughs> Mana yang lebih utama? Hah? Aisyah. Setelah ulama berarti ini. Ya. Ada yang mengatakan Aisyah, ada yang mengatakan Khadijah. Nah, mana yang lebih utama? Hah? Dirinci. Ya. Kalau dalam hal nusroh, nusroh, pertolongan, bantuan, ya. Nah, bantuan naam, ya, materi, ya, atau yang lainnya ya, untuk dakwah ini untuk Rasulullah SAW. Nah, untuk dakwah beliau, nah, yang lebih utama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau dalam hal ilmu dan penyebaran ilmu, yang lebih utama adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, baik. Wa qala atau kemudian berkata atau kanat ahsanan nasi ro'yan fil amah. Kata Atta, adalah Aisyah beliau orang yang naam paling bagus pendapatnya ya, tentang perkara-perkara amah. Nah, ya, perkara-perkara yang umum. Ya. dalam masalah-masalah yang naam terjadi ya, yang mencakup naam masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, masalah-masalah amat Aisyah ini naam adalah orang yang paling bagus pendapatnya, yang sering para sahabat mengambil pendapatnya Aisyah. Ya. Nah, mengambil dan mengamalkan nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala dalam masalah-masalah tersebut. Di antaranya dikatakan oleh Abu Musa, waqala Abu Musa berkata Abu Musa, ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyah anhu illa wajadna indaha fihi ilman. Kata Abu Musa, ya, tidaklah kita nah mengalami muskilah, ya, masalah, kesulitan, nah tentang suatu perkara, ya, Kemudian kita tanya kepada Aisyah tentang masalah tersebut bagaimana solusinya, apa jawabannya? Nah, melainkan kita mendapatkan ilmu dari sisi Aisyah radhiyallahu taala Nah, jadi tidaklah masalah muskilah-muskilah yang kita alami ya, yang terjadi di tengah-tengah kita kata Abu Musa, kemudian kita tanya kepada Aisyah bagaimana solusinya dan apa jawabannya? Nah, kata Abu Musa melainkan kita mendapatkan ilmu ya, petunjuk dari Aisyah radhiyallahu taala Nah, pendapatnya bagus. Walam tamut hatta nasharat fil ummati ilman katsiran wa kanat wafatuha fil madinati fi Ramadan sanata 58 الله taala dan beliau tidak meninggal dunia sampai eh, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat ini. Ya. Baik. Jadi beliau meninggal setelah tersebarnya ilmu, ya. Nah, di tengah-tengah umat dan beliau banyak menyebarkan ilmu sehingga dari sisi ilmu dan penyebaran ilmu Aisyah lebih afdal daripada Aisyah uh, Khadijah radhiyallahu taala dan wafatnya Aisyah radhiyallahu taala beliau wafatnya di Madinah pada bulan Ramadan tahun 58 tahun 58 Hijriah ini tiga uh, biografi perawi hadis Wailun lil aqabi minan Kita baca ya. Waktu kita tinggal sedikit. Pembahasan berikutnya maudhu'ul hadis bayanu hukmi tafsir fil wudu. Eh, topik hadis ini adalah penjelasan hukum bermudah-mudahan di dalam berwudu. Ya. Nah, cacat atau kurang di dalam berwudu. Syarhul kalimat Penjelasan kalimat wailun mubtadaun khabaruhu lil aqab. Wailun ini bentuk mubtada yang khobarnya adalah aqab. wahiya kalimat wa'idin wa tahdid. Kalimat wail adalah kalimat ancaman dan peringatan. Fawailun ay wakila dan ada yang mengatakan wadin finnar. Wailun artinya lembah di neraka. Wakila di mana azab dan ada yang mengatakan maknanya azab. Ya, tadi sudah kita sebutkan nama makna tentang wail. Al-aqab jam'u aqab. Al-aqab ini bentuk jamak dari aqab wa rukub, yaitu tali keting, ya, urat keting, urat keting. Wa al lil ahad. Al di sini adalah untuk al lil ahad yaitu untuk perkara yang ma'hud, ya. Naam, yang yang yang kita pahami di sini. Al di sini apa? Al-aqab di sini al muradu biha yaitu ya, yang dimaksud dengan aqab di sini adalah al aqab allati lam yakmul ghusluha fil wudu minan yaitu akab atau tumit atau urat keting yang tidak sempurna pencuciannya ketika berwudu. Dia terancam dengan api neraka. Nah, Ainarul akhirah yaitu api akhirat atau neraka akhirat. Wal jar wal majrur bayanu bayanun li kalimati wail. Adapun jar dan majrur minan nar ini adalah bentuk penjelasan dari kalimat wail Ai annal waila lil aqabi minan nar la Itu bahwasanya kecelakaan kebinasaan bagi tumit-tumit adalah naam kebinasaan e, terancam dengan api neraka bukan dari azab yang lain. Nah, bukan dari azab yang lain. Ini makna kosakata hadis di atas. Tadi sudah kita jelaskan satu persatu. Kemudian asyarhul ijmali, pembahasan berikutnya penjelasan secara umum lama kanat taharatu min ahami syurutis shalah ketika taharah itu termasuk ya surut-surut salat syarat-syarat salat yang paling penting Taharah itu syarat sahnya salat wa kana al-ikhlalu biha ikhlalan bis-shalah fil waqi' maka ketika ada kecacatan di dalam wudu maka ini pun naam merupakan kecacatan di dalam salat secara otomatis ya kalau cacat wudhunya, ya, cacat sholatnya. Nah, secara otomatis. Hazzarun Nabi SAW minal ikhlali bittaharati. Maka Rasulullah SAW memperingatkan ya, dari ikhlal berbuat cacat atau kurang dalam melakukan taharah ketika bersuci. Hais tawa'ada min man akhalla bi syai'in min a'dha'i tahara bi 'adzabin minan nar ala zalikal 'udhu di mana Rasulullah SAW mengancam bagi orang yang ya naam cacat dalam toharohnya ya, ketika mencuci anggota wudhunya anggota tahar, anggota toharohnya nah Rasulullah mengancam dengan azab dari api neraka naam yang akan membakar anggota wudhu tersebut yang tidak terbasuhi air Hayat yakul di mana beliau bersabda wailun lil aqabi minan nar. Ya. Binasalah bagi tumit-tumit naam terancam api neraka. Ya. Wa khassal aqab bidzalika annaha kanat mahall at-taqsir fil qadiyati allati qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalikal qaul. Dan beliau mengkhususkan kalimat tumit ya, tidak anggota wudhu yang lain karena tumit itu naam e, tempat sering terjadinya kekurangan atau kecacatan dalam pembasuhan naam anggota wudhu ya naam fil qadiyatil qala fiha nabi ya, yang sering terjadi kecacatan dalam kasus yang Rasulullah SAW alaihi sabdakan dalam hadis ini ya artinya e, dikhususkan kalimat tumit di sini karena sering di situ terjadi kecacatan dalam pembasuhan anggota wudhu. Pembahasan berikutnya faidul fawaidul hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula faidah yang pertama, wujubu isti'abi a'dha'il wudu bitathhir. Wajibnya ya, menyempurnakan seluruh anggota wudu ketika bersuci. Wajib menyempurnakan pembasuhan, pencucian seluruh anggota wudu ketika bersuci, ya. Nah, Ataniyah faedah yang kedua, al-wa'idu alaman akhala bi syai'in min dhalik. Ancaman bagi orang yang nah, melakukan kecacatan atau kekurangan dalam mencuci atau membasuh anggota wudhunya. Eh. Asalisa yang ketiga, anna taksira fi syai'in min a'dha'i taharati yu'tabaru kabiratan min kaba'ir dzunub. Bahwasannya apa? kecacatan dalam salah satu anggota wudhu ya, ketika bersuci, ketika berwudhu tidak terbasahi air, tidak tercuci air, kecacatan ini yuktabar naam terhitung sebagai kabirah min kabair dunub, terhitung sebagai dosa-dosa besar. Ya. Jadi bermudah-mudahan dalam berwudhu sampai tidak terbasuh anggota wudhu, ada anggota wudhu yang tidak terbasuh, ini termasuk kabirah kabair dunub termasuk dosa-dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Eh? Karena ada ancaman, ancaman api neraka. Nah, baik. Kemaksiatan yang padanya ada ancaman api neraka, ya, dan yang lainnya. Nah, ini termasuk dosa besar. Atau padanya ada laknat dari Allah atau Rasulnya, atau ada murka dari Allah dan Rasulnya, ini masuk dalam kategori dosa besar. Arabia yang keempat, <clears throat> anakku ghuslar rijlain fil wudu'i wajibun idza kanata makshufatain. Bahwasannya mencuci kedua kaki itu dalam wudu hukumnya wajib. Ya, apabila kedua kakinya terbuka, wajib mencuci kedua kaki. Nah. Al-khamisah yang kelima, isbatul jazai 'alal a'mal. Ya, penetapan balasan terhadap amalan-amalan. Ya, Bahwasanya ada balasan naam terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Kalau amalannya baik, balasannya baik. Kalau amalannya buruk, balasannya buruk. Naam. Wa anal jaza amin jinsil amal dan bahwasanya balasan itu naam sesuai dengan jenis amalannya. Ketika yang tidak terbasuhi air wudhu adalah naam akabnya atau tumitnya atau urat ketingnya, maka bagian wudhu tersebutlah Eh, bagian anggota wudhu tersebutlah yang terancam dengan siksa api neraka. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Nah. Sababul hadis, pembahasan terakhir, sababul hadis, sebab naam eh, adanya atau turunnya atau terucapnya hadis ini. Ya. Sebab Rasulullah SAW naam mengucapkan sabda beliau wailun lil aqabi minan nar. Apa sebabnya? Nah, baik di sini ada disebutkan beberapa sebab. Ya. Dalam riwayat wa fi riwayat Abdullah bin Amr, dalam riwayat Abdullah bin Amr Ibn al-As, ya. Annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin Bahwasanya para sahabat ketika itu safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi para sahabat ini mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duluan. Ya, duluan di depan. Rasulullah di belakang. Fa adrakahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wakat adrokathum salatul asri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, kesusul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, dalam keadaan mereka ya telah mendapati waktu sholat asar ya mereka sudah mau sholat asar mereka sedang berwudu faja'alu yatawaddauna wa yamsahuna ala arjulihim dan mereka berwudu dan mengusap kaki-kaki mereka ya mengusap bukan membasuh maka Rasulullah SAW fanada SAW a'la sautih beliau naam ya menyeru dengan suara beliau yang keras ya beliau berteriak beliau mengatakan wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar marrataini aw salatan dua atau tiga kali kecelakaanlah kebinasaanlah naam bagi tumit naam dari api neraka Baik. Jadi beliau melihat para sahabatnya mengusap kaki, maka beliau mengatakan ini, "Wainun aqab minan nar" menunjukkan bahwasanya kaki itu dibasuh atau dicuci ketika berwudu. Kemudian ini sebab hadis ya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Adapun sebab hadis dari hadis Abu Hurairah, wa amma sababuhu fi hadis Abi Hurairah kama fahuwa kama fi sahih Muslim. Adapun sebab hadis dalam hadis Abu Hurairah maka sebagaimana yang dalam Sahih Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaksil aqabai bahwasannya Naam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang tidak mencuci kedua tumitnya. Nah, kedua tumitnya, bagian belakang kakinya tidak tercuci. Fakola maka Rasulullah SAW ketika melihat itu beliau bersabda, Wailun lil aqabi minan nar. selakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasahi air wudhu dari api neraka. Terancam dengan api neraka. Nah. Baik, selesai dari penjelasan hadis. Naam Abdullah bin Amr bin Al-As dan hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala tentang sabda Rasulullah SAW, wailun lil aqabi minan nar. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita ketika berwudu untuk menyempurnakan basuhan atau cucian untuk anggota-anggota wudu naam dengan sempurna. Jangan sampai ada yang terlewat atau tidak terbasuhi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ya. Karena terbatasnya waktu, Eh, maka insya Allah hadis-hadis yang berikutnya kita baca nah pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala kurang lebihnya mohon maaf ya benarnya dari Allah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tersebut nah subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin.